kepada saya. Nah itu itu itu saya. Saya itu disuruh kita gitu, aku diwan tadi panggonan. Aku orang ora panggonan. Mergo aku panggonan nih. Kowe sambat yo nang aku, pemerintah sambat yo nang aku, tentara sambat nang aku, mabes polri sambat yo nang aku, HTI yo nang aku. Veteran-veteran pensiunan yo sambat nang aku. Aku aku di kafe mergo aku ini ruang, aku tutup rapat. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin luas pun jadilah ruang. Kita mau jadi polisi memberi ruang kepada tentara-tentara memberi polisi kepada ruang, tentara polisi dan tentara memberi ruang kepada sipil, sipil memberi ruang kepada kepada militer dan seterusnya. Kita saling memberi ruang satu sama lain itulah maknya. Jadi menungso ruang. Kalau bahasa kampusnya inklusif, jangan eksklusif. Kiai Kanjeng ini adalah ruang bagi semua budaya musik di dunia. Arab apa wae ora apa-apa. Kiai Kanjeng ning begitu masuk Kiai Kanjeng diolah berdasarkan akhlak dan tata krama budaya Kiai Kanjeng. Jadi lagu apa ora masalah ning kene iki. Dangdut ya ora masalah Melayu, Cina, Barat semua tidak ada masalah. Tetapi di sini dia taat kepada model kelengkapan Kiai Kanjeng gitu ya. Jadi kira-kira supaya tidak menjadi budak 30 tahun lagi mulai sekarang Anda harus berlatih harus tekun ojo kalah pinter karo Cina soal dagang dipelajari Cina jam itu bengi ngopo jam rolas bengi ngopo isu ngopo nek anake butuh tokone dikai pora apa anak yo ketumbayan dipelajari kabeh Kowe ra kalah Cina, gue kan mangkel karo Cina. Ya kan terus terang gue gue gak mangkel karo Cina benci kadang-kadang. Mulane kowe kudu luwih pinter tembangane kono. Ning wong Jawa niku nggih aneh, Pak. Nek ana Cina melarat ki malah mesake. Ya Allah, ana Cina kok becak ngono to. Mesake kan gitu. Nek awake Jawa ora apa-apa becak-becak, Cina lan mesake masuk Cina kok dodol roti yang rengkek ngono kan ya. Kan gitu orang Jawa itu ya aneh. Dijajah Londo ya tetap jago ki Londo Piala Dunia. Dilalo Londo ramal buang gitu kan. Ini ya tetap menjagoni londo meskipun dijajah. Karena orang Jawa tidak punya dendam. Orang Jawa itu sangat ruang, dia sangat feminin, sangat menjadi bumi yang menampung apa saja. Jadi kita juga tidak usah bertengkar sama dunia. Karena kita pasti menang. Tampunglah dunia. Kita menjadi apa seluruh dunia ini kita tampung kita yang jadi ibu pertiwinya bagi seluruh dunia karena kita ini bersifat ibu bukan bersifat bapak mulanya ibu kota itu bapak kota ibu pertiwi bukan bapak tertowo ya lah semua serba ibu kita ini bersifat ibu menampung sopo wedayo kita terima ya lah ono bule rene kowe ra tepung ya mesti kok kayak mangan orang masalah kita tuh sopan dan baik sama semua orang jadi Jadilah bangsa Indonesia yang sejati sebagaimana aslinya, maka Anda tidak akan menjadi budak. Anda akan menjadi bos, dan cara Anda menjadi bos beda dengan mereka. Kue orang ngebosi, kue orang adikan adiku, adikuno, kue orang ngendas-ndasi uang, kue tetap santun kepada siapapun saja. Kan begitu, oke. Yang kedua Mas Sami. Ada tambahan tolong ya Pak Muzamil sama Pipanis ya. Berikutnya. Iya, yang kedua permohonan dari Mas Puan Kaciu tadi Eh, palu sih Pak. Saya ingin mengingatkan aja, Anda tahu kan Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman dengan tiga stansa. Jadi ada tiga, tiga syair. Yang satu Indonesia Raya, satu Indonesia eh Indonesia tanah airku, yang kedua Indonesia tanah yang mulia, yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Sejak 16 tahun yang lalu di Palu jadi saya acara dengan Gubernur Palu pada waktu itu di Taman Budaya di sana. Saya sudah menganjurkan agar supaya bangsa Indonesia dibiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya pada bait yang lain. Tidak hanya Indonesia tanah orang minggu tapi Indonesia tanah yang suci. Ya. Tanah kita yang sakit. Mal, paling tidak anak-anak sekolah disuruh menghafalkan itu. Jadi sekali-sekali kita, oke, mari kita nyanyikan Indonesia Raya stansa dua terus bareng. Itu sudah saya sarankan 16 tahun yang lalu di Palu, Mas. Tapi pemerintah tidak pernah mendengar, sekarang baru mulai dimik-dimik mengakui stansa yang kedua dan ketiga dan mulai ada yang mempraktekkan stansa kedua dan ketiga. Jadi kita selalu mendahului Indonesia karena saya lebih tua daripada Indonesia juga. Jadi kita sudah sarankan dari dulu orang-orang Kan kita rintis semuanya mas. Jilbab itu dulu kalau kita tidak bikin lautan jilbab ya belum tuh ada orang yang berjilbab. Dulu yang berjilbab itu satu dua orang, tiga empat orang paling kalau sakuto. Dan saya memperjuangkan jilbab itu sampai bertengkar dengan Cina, dengan toko-toko, dengan pabrik-pabrik, dengan polisi. Karena dulu pegawai negeri dipecat kalau pakai jilbab zaman dulu. Sekolah juga dipecat pak. Wah, aku kerengan yang binti dan aku bikin lautan jilbab sa Indonesia. Padahal jilbab mengalah, mengsat cangkir sak seloki, sak kolam merah neng aku nekat lautan jilbab Aku menyaksikan beribu-ribu jilbab, tidak berjuta-juta jilbab menghampar di seluruh tanah Nusantara. Menurutku ya aku yang bagus sih. Bersih, Apa? Apa? Apa? Lho sing dijilbab emang sepuluh 10 puluh aku ngomong lautan iki karep piye? Gitu ya Jibril ngene aku. Terus Gusti Allah, "Bril, aja ngono to kowe iki." Ngono kowe. Kayak nih, ya atine, wis tak kabulke, tak kabulke, aku dikabul dikabulke Allah akan kabeh sak Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi nek jadi bukan karena saya hebat, tapi karena Allah tidak tega sama saya. Dia harus kadung bungok-bungok, kalau yang orang tiga orang gak lah mesah. Gitu ya anak kue sergap solawatan kue bilang sama istrimu bilang pak kok embinjang keluar kok motor dik tak turu motor ngono ya janji sing apik nang bojomu naik nek sesasi rong sasi telung sasi gue orang kabul matur ya Allah kula isin ya kalau bojo kula mosok jenengan boten melu isin ngira kula mau isin mosok jenengan sing duwe di sini isin ngoten nggih iku carane habis Andis donga ngono gue ini <laughs> ya ya jadi yang mesra sama Allah, yang mesra sama Allah, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, Allah nggak tega dan akan mengabulkan. Itu ya. Itu ya. Jadi untuk Palu Mas mudah-mudahan Allah swt memberi izin dan perkenan dan fasilitas supaya kan yang sampai ke sana pada suatu hari amin ya alamin. Kita sudah pernah ke Sulawesi hanya sampai tingkat Gorontalo ya, Gorontalo, Mandar. Kalau Mandar berkali-kali, Makassar berkali-kali. Oke, berikutnya. Mohon penjelasan dari Simbah masalah mati dalam hidup, hidup dalam mati. Mati dalam hidup itu Anda sudah tidak terikat oleh barang-barang oleh hal-hal yang tidak bisa Anda bawa mati. Ambo dadio presiden tetap orang iso kok mati. Kuwi barang spiro wae duit spiro ora iso Berarti Anda sudah mati dalam hidup. Kalau Anda hidup dalam mati adalah ketika Anda sudah tidak mengalami kematian. Karena kematian itu tidak ada. Yang ada itu adalah tahap berikutnya dari yang disebut kehidupan. Jadi mati itu cuma istilah. Ini rano mati, anak kue mati, juru leren, juru penggaweane malaikat mungkar nake rokok. Ini percaya ini. Ini, loh kok mati kok, oh, gue nah, oh, oh, seure. Ditakoni man roh buka. Terus gue jawab, Allahu Rabbi kan. Ora mati gue ora mati. mau Maca Quran. Oke, gue ora mati gue, gue urip rezeki mulu gue oke. Neng formula dan sistemnya tidak seperti di materi dan biologi dunia. Jadi sugihe ora sugih yang ini, ini ning sugih sing luwe ampuh, sing luwe nikmat. Demikian juga kuburan kita dan suatu hari kan Allah membangkitkan kita dari kuburan ini adegan sing tak enten-enten. Ya Pak Muzamil saya di Al-Qur'an ya bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya itu. Ya? kubur ah, itu yang ke lagi. Wah yang ke sekolah kuburan muncul jelas bias terus jelas berjuta-juta beribu-ribu orang sekolah kuburan muncul kan sampai banget ya kita anteni adegan tuh menggahne wong sing kok lho sapa kuwi wong lho mlayu kabeh nang kan ketemu mayat menek mayat menek wah nyenengke iku <laughs> itu adegan yang paling saya tunggu-tunggu kaya memedi Rai Roto ya lho ya. ngerti ya jadi Rai itu orang meripati orang ilumi Roto ngono ya. jadi orang bocah yang-yangan ngeterke yange setelah dia mengantarkan pacarnya ke rumah orang tuanya dia balik ketemu orang ternyata Raini Roto Wah, motornya dibuanting melayu deh terus ketemu orang tukang bakso. Wah pak kalau tiba banget enten mau medirai roto. Wah harus gue ada sambat rekara terus yang tak sini lihat roto menekir gitu. Ya. moga muga tak dengar gue gue ketemu gue penyamin. Ya. Garap dulu garap bojomu sebelum kok ini roto. Asik ya gini nengke aku. Aku seneng nengke wong medari seneng. Ini tadi maksudnya khawatir gitu ya, terus boleh kagum sama hidup kan itu kan membuat anda semua akan kembali kepada Allah. Robbana ma tahada batila. Monggo masih suami. Ya selanjutnya mohon penjelasan tentang ikhlas dan kesabaran dan Ayo. yang mana yang harus didahulukan. Kamu Zamil. Kembali kepada arti secara bahasa. Ikhlas itu dari kata khulus. Khulus itu artinya murni jadi orang hidup itu supaya murni karena Allah. Itu ikhlas. Ya. Nah, orang bisa sabar, sedang sabar. Sabar itu artinya dari kata bahasa sobro. Sobro itu pahit. Ya. Pahit. Hidup ini tidak hanya manis, mesti ada pahitnya. Gitu ya. Hidup itu tidak hanya sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan nafsu kita, tapi hidup itu pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik dalam hal percintaan, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam apa mesti seperti itu. Dalam rumah tangga, dalam berbangsa dan bernegara, itu mesti ada sesuatu yang kita alami sebagai sebuah kepa kepahitan. Nah, orang supaya bisa sabar itu kalau kembali kepada tujuan hidupnya. Tujuan hidup itu ke kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, kita adalah milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Nah orang yang seperti itu orang ikhlas. Ya, orang yang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun hidup karena Allah kembali kepada Allah itu orang ikhlas namanya. Kulus, mur, murni. Dan orang seperti itu yang bisa sabar. Kalau tidak seperti itu tidak akan bisa sabar. Jadi ikhlas dan sabar itu sudah satu paket. Gitu ya. Sampai nggak mungkin punya pengalaman buruk gitu ya. Bisa menerima itu kalau sampai lupa kepada tujuannya. Us urip ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Akhirnya kan bisa kita sabar. Sabar jadi Apa namanya tadi? Oh ya, wis rapopo. Yang penting Allah kalau katanya Barnon, yang penting Allah tidak nes nesu. Nah, wis itu saya kira. Terima kasih. Ya, teori teknisnya dari Pak Muzamil adalah asal setiap yang Anda alami itu Anda bisa temukan hubungannya sama Allah dan bahwa apa yang Anda alami itu semuanya berasal usul dari Allah dan Allah pasti akan menunjukkan rahasia sesudah Anda mengalaminya maka Anda sabar-sabar saja sampai kapanpun semenderita apapun Anda akan tetap sabar asalkan Anda ikhlas ikhlas itu artinya punya pengetahuan bahwa apa saja berasal dari Allah itu kan karena menang menang di Januari ya ora mencapai Januari jane ya gitu loh menang di arep menang di saiki Jepang menit ke 90 kegulan gitu ya lagi kuis, saya saiki ngarani kan Jepang kalah loh saya saiki coba istirahat satu jam terus tanding menang kira-kira sing menang sing ndi burung muslim Jadi tidak pernah ada sesuatu yang permanen. Kamu menang itu sebenarnya satu detik. Setelah itu kemungkinannya sudah berbeda. Bisa jadi Anda kalah. Jadi rasa bingung sama menang sama kalah. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu kira-kira ya. Berikutnya Mas Iswan. Ya. Pertanyaan yang kelima itu mohon solusi dari Simbah masalah amanah orang tua dan istrinya yang sakit. Uh, saya mohon Anda menghubungi Mas Ali atau Mas Zaki di belakang nanti saya saya akan pandu lewat WA Gitu ya mas ya langsung aja nanti mas cari mas Ali atau mas di belakang panggung mas Ali atau mas Zaki catat-catatan nomor handphone nanti saya pandu ke HPA ada yang harus anda lakukan di rumah orang tua anda maupun di tempat yang anda tinggali yang sekarang oke berikutnya aku takon seikis jam rolas luwe ya piye Pak Jus, Pak Camat, betul nomor nomor nggih apa jenenge ngancani bocah-bocah dan susuk iso iso dadi ampuh-ampuh kabeh amin ya. Ampuh iki ora hebat, orang ono sing hebat. Ampuh itu maksudnya kuwi iki manfaat tenan wanguke, wong akeh, alam semesta. Rahmatan lil alamin tuh, Rasulullahnya, Muhammadnya. Ya Pak Muzamil tolong Muzamil tolong jelaskan bahwa wama asal naga, kanya itu bukan Islam tetapi Muhammad. Muhammad ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu artinya wa ma arsalna dan kami tidak mengutus kah kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali rahmat bagi semesta alam. Oke, jadi sasarannya itu Muhammad. Islam adalah alat yang dipakai oleh Muhammad. Kira-kira gitu ya. Nah, Muhammad itu selalu dipasang Allah sebagai uswatun Hasan jadi nek kowe ngomong rahmatan alamin ojo umuk karo jenenge. Ning kowe dadi wong sing niru kanjeng Nabi dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Ngono kuwi itu dudu dudu dadi golongan iki rahmatan alamin iki Islam Jogja iki Islam Nusantara. Itu bukan soal golongan, bukan soal mazhab. Itu soal perilaku manusianya karena wama arsalnaka illa rahmatan alamin itu urusan para Rasulullah itu hidup sebagai pribadi yang merupakan rahmat bagi siapa saja di sekitarnya. Jadi urusannya adalah perilaku Anda, bukan itu klub atau golongan atau madhab atau organisasi atau apapun. Jadi tolong jangan ikut bertengkar soal itu. Tidak ada golongan rahmatan lil alamin. Ini kelompok Islam rahmatan alamin nggak ada. Karena kalau kelompok bukan rahmatan lil alamin namanya. Rahmatan lil alamin itu sikap perilaku bagaimana kita bisa menyayangi semua semuanya. Jadi jangan jadikan slogan-slogan terus. Islam Ramadan bukan slogan Ramadan alamin ini perilaku dulu. Menyayangi semua orang, menyayangi bahkan sampai hewan, alam semua bisa disayangi. Gak usah Ramadan alamin dibuat bendera. Kalau bendera itu bukan Ramadan lil alamin, Ramadan alamin itu perilakumu, tingkah lakumu menyayangi semua semuanya gitu yang, ya. Yang ada sekarang kan rahmatan lil alamin sambil mentidakkan. Yang sana bukan rahmatan lil alamin. Nah, nek kue rahmatan lil alamin kayo kok terima. Kayo kok terima, kayo kok sayangi kan begitu. Jadi dalam rahmatan itu merangkum seluruh alam semesta. Kan begitu. Jadi awak itu jangan kapusan karo kata-kata. Kapusan karo istilah-istilah dan aku njaluk ojo ojo bingung soalku. Sing ting perilakumu Muhammad. Ya, Muhammad kan hamba lah, sini ngono kuwi. Ya Allah Muhammadkan hamba, ya Allah Muhammad. Kalau dikata kerjakan bahasa Arab ada nggak tuh? Hamid nih. Hamid nih. Hamid nih. Jadi wiritan ya Allah Hamid nih, ya Allah Hamid nih, ya Allah. Ya Allah Hamid nih, Hamid ya Muhammadkan hamba, Muhammadkan hamba. Sehingga Rasulullah merasuk bertajalli ke anda sehingga ekspresi mu adalah ekspresi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ya, itu. Selanjutnya sudah berapa mas? Ini baru mau enam. Iya, enam ya, sampai enam ya. Strategi belajar ya, siapa? Coba aku rasional, Aku tahu tau sinau. Aku ora tau maca buku, aku ora tau, aku maca buku ming, ming komik karo naga sastra sabu inten. Kopinggu ya ora, sing tak wajib uh, eh, Winnetou and cerita cerita Karol May mengenai suku Indian di Amerika itu yang tempat saya baca. Kemudian yang pasti itu Nogoso Sabu Inten, Liana kurang mojo. Tapi aku mojo Quran tidak pernah tidak. Saya menikmati Quran terus menerus. Karena Quran itu hudan lil mutakin. Nek kue nek buku liane kue main bacaan hurung garuan hudan. Nah itu kan hudan lil mutakin Jadi nek kowe percaya Quran orang ojo nganti orang mojo. Orang kita ning sak kalimat, orang kita ning sak ayat. Bendina kudu isu isuk-isuk mbok turu, mbok pokoknya buka usah karepmu. Gitu loh. Wes cinta ono Quran maka akan terbuka hijab di otakmu, saraf-sarafmu akan bergabung untuk menerima kompatibilitas kompatibilitas dengan hidayah Allah. Aku ngene lagi ning njaluk nang Gusti Allah kabeh. Apa wae Aku menjalur. Ya, Mas. Yang tadi yang amanah tadi ya. Katakan tadi itu kami mengalami permasalahan seperti itu. Nah, memang di dalam biasanya para ulama kan sering mengatakan setiap rumah yang dibacain Al-Baqarah itu tidak akan satu pun jin yang bisa berada di rumah itu. Dan alhamdulillah kami dan istri saya mencoba untuk mengaji ya. Tapi jin itu benar-benar saya bisa melihat sendiri. Itu kayak apa? Nah, ya makanya nanti anda hubungi, nanti saya WA saya kasih kalimat-kalimat wirid untuk Anda baca, Anda sholat isya di dua rumah itu tiap malam. Sholat isya di situ nanti Anda baca itu. Karena aku ngerti gue, gue mesti urusan nikah gitu. Dan sana jin, cari Mas Zaki. Ya, cari, cari Mas Zaki sama Ale. Jin juga Anda jangan jangan marah sama jin, jangan benci sama jin. Jin yuk iya, koncomu kang masmu gue. Ya. Lah iya, sini ya podo karo menungso ono sing kurang ajar ono sing asu ono sing bajingan gitu ya ning ya ono sing alim ono sing taat kepada Allah terus kenapa kenapa jin yang baik jin yang taat kepada Allah tidak boleh memasuki rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah jadi itu juga tidak kuat itu logikanya saya kira aku ngomong itu rumah yang ada anjingnya dan ada lukisannya tidak dimasuki malaikat asif tapi Nek pengen umur tuh, kayak ono lukisan umur gue, orang ono sama ke malaikat Mak Israel atau kau kue neng cendol gue, ono lukisan nih, ono asu nih, ramu kita gue. Jadi pakai akal juga mas, pakai akal. Jen itu juga jangan dibenci toh. Ah. Ojo benci sama Jen kenapa? Oh. Nek Wong Islam kini podo Islame, apa manusia apa jin itu kita sayang. Nek ora Islam, nek kafir, nek munafik, nek kita tidak tega. Itu namanya izzah alal kafirin. Adillah alal adillah mukminin. Wa izzah alal kafirin. Jadi wong kafir kowe kok mesakit. Aizah itu artinya rasa tidak tega. Ono wong kok maling, ono wong kok mitnah aku mesakit loh. Soalnya sing beruntung mesti sing difitnah loh gitu loh Saya mau fitnah mesti saya korup dia kiri. maka kita tidak tega kepada orang yang jahat gitu loh mas jadi anda juga sama jin selama ini kan kita mah disuruh punya mindset bahwa jin itu jahat ojo toh ojo toh bahkan setan dan iblis saja saya tidak benci kok mas neng ojo pisang-pisang ngongkon-ngongkon aku mempengaruhi aku monggo nek ajeng sarang-sarang mriki Mas Iblis monggo ning ngerti lho aku ora ora manut kowe lho ya mungkin mas, mas saya tidak berani benci kepada siapapun tidak sama sekali karena iblis juga menjadi iblis itu saya curiga juga karena kehendak Allah dan itu diizinkan Allah sampai hari kiamat untuk berlaku dan bercasting seperti itu itu iya, masih ya jadi pokoknya nanti Ubi Mas Zaki masih saya pandu lewat WA ya nanti anda lakukan beberapa malam terus nanti laporan dan seterusnya Insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan jalan tapi dibersihkan dulu mas diikhlaskan dulu mas apapun yang anda alami itu dari Allah dan Allah punya rahasia ya jadi pas, pasti nanti Eh, pasti nanti akan alam nasroh laka sotro nanti akan dilapangkan dada anda wa wa dok rewa rofa rewa wa to na angka bizro Allah di to tohro kemudian wa rofa na laka dikro karena apa fa inna ma'al usri yusro bener-bener lo inna ma'al musri ma'al usri yusro fa idha ma'al rofa fansop sing usah terus ke lakonono neng berharapnya angen-angene le ngantu-antu le berharap-harap apa jenenge jah sing kok ke ming Allah jaga ke awak mudewe ojo jaga ke sopawai wa ila rabbika farghab dan itu berarti tidak boleh wa ila rasulika farghab tidak bisa wa ila rabbika farghab hanya wa ila rabbika farghab pokoknya hatimu nak ngelakoni apa-apa kue berharap nang Gusti Allah tak untuk tambahannya gue tresno kanjeng Nabi tapi tetap harapan yang akan anda terima adalah berasal dari Allah ini ya, ya Bismillah ya tak tengah gue lebih tenang gue tatak gue sabar gue ikhlas amin Nah selanjutnya yang benar agama harus dibudayakan atau budaya harus diagama? Bipanis, Moga bipanis. Ya kalau agama dibudayakan kan berarti agamanya jadi budaya, budayanya jadi agama itu. Jadi yang benar itu budaya itu alat untuk seperti disebut oleh Mbah Nun tadi, alat untuk mengaplikasi, mempraktekkan agama dalam ruang kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh budaya. Apakah budaya punya nilai agama? Kalau ada tarik ke belakang, kalau ada tarik ke belakang ke sampai Nabi Adam, semua tingkah laku manusia itu sebenarnya bernilai agama. Sebenarnya, tapi kemudian seperti aliran sungai, semakin jauh dia semakin banyak kekotoran sehingga harus dibersihkan terus-menerus. Sebenarnya tidak ada. Ini kan karena ilmu-ilmu sosial, antropologi ada, ini budaya, ini agama. Sebenarnya nggak ada itu. Itu hanya konsep teori-teori yang ada di pikiran kita, diciptakan di pikiran kita. Kenyataannya itu satu-satu. Ketika agama turun, itu sudah jadi budaya. Aku yang orang Quran ini budaya apa lagi? Suaramu ini budaya macam-macam artinya. Loh, terus kita beda-bedakan apa? Itu bukan sesuatu yang berbeda. Sama tadi dengan pertanyaan apa bahasa tadi. Bahasa itu sesuatu ya aneh banget itu bahasa seperti Nabi Adam. Jadi ya, kita ini ditarik sebenarnya. Itu kalau Anda lihat contoh-contohnya banyak sekali. Apa yang disebut budaya? Itu sebenarnya kan ekspresi manusia berhubungan dengan Allah dengan bin Allah dan bin Anas. Ini kan agama bin Allah dan bin Anas. Jadi batasnya di situ. Kita jangan jangan selama ini kan karena orang mengacaukan ini budaya, ini bukan agama, ini bukan ajar. Lah, itu yang yang yang membuat kita kacau, membuat penilaian-penilaian itu. Padahal kehidupan kita sehari-hari ya itu budaya. Dan Islam, din, kalau kata-kata din, ada seorang ulama besar yang mengatakan din itu ya dirimu itu. Jadi ada teks, ada ada, agama ajaran, artinya ajaran ya. Kita sebut kita bedakan sebentar, tapi sebenarnya nggak berbeda ya. Ajaran dari Allah. Ketika itu menjadi dirimu, menjadi din, itu agama. Din itu apa yang kamu lakukan? Sehari-hari apa semua? Apapun yang kamu lakukan sehari-hari itu agama. oleh kebudayaan sosiologi itu disebut budaya budaya itu agamamu sebenarnya. Kalau kamu mau melihat seberapa besar agamamu, lihat budayamu. Karena itu, ina sholata tanha sakwa wal mungkar. Misalnya, contohnya, solat itu input, outputnya, outcome-nya, tanha faksa ini kan budaya. Anda menjauhi yang yang yang yang yang buruk dan yang mungkar. Itu laku budaya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya itu. Itu hanya istilah-istilah karena muncul ada orang-orang dari dari eh, katakanlah aliran-aliran baru dari Saudi dan lain sebagainya. Ini budaya, ini nggak nganu. Hanya itu saja. Sebenarnya kalau mau teoritis, justru itu teori yang salah, cara berpikir yang salah. Sama dengan cara berpikir tadi, indah, benar, baik, indah dan benar itu dipisah-pisah, sama itu. Sebenarnya seharusnya satu kesatuan. Sama agama dan kebudayaan itu satu kesatuan. Mungkin itu jangan. Tak lewat definisi rodo sekolah gitu ya. Agama itu 100% ciptaan Allah. Kalau budaya itu ciptaan manusia tapi dipengaruhi Allah. Jadi manusia tidak bisa 100% tapi kalau Allah bikin 100%. Coba ya. Kalau agama ciptaan Allah 100%. Kalau budaya itu bikinan manusia, tapi dia tidak bisa 100%. Misalnya kamu bikin tarik balik, kamu bikin gerakannya, tapi yang kamu gerakkan bikinan siapa? Diriji waikusti Gusti Allah. Semua bikinan Allah. Ya. Ya, jadi jadi kalau sekarang kita hanya boleh melakukan yang agama, tidak boleh yang budaya, berarti gue anopari. pari. Separi kuwi nih Gusti Allah. Neng nek wis kok tutu kok liwet iki nih menungso neng menungso neng isong gawe berdasar apa yang dibikin oleh Allah tidak bisa manusia bikin sendiri nah, jadi agama itu eh, budaya adalah cara menerapkan agama nah, nanti di dalam di dalam syariat baru ada pembagian ada perilaku anda yang 100% harus perintah Allah ada perilaku yang boleh inisiatif Anda. Itu namanya mahdoh dan muamalah. Kalau mahdoh, sholat lima waktu ya sudah begitu. Sholat lima waktu, jangan ditawar, jangan dinyang. Rasa gawe lomba sholat kreatif rasa. Sholat dengan gerakan pencak rasa. Pokoknya naik sholat menunggui. Belum ora gelum, agar ini memaknai ini pie. Kok maknai sebagai rasa syukur, oh lah Gusti Allah gaya sembarang aku gari pemak, mosok ming sembayang ping lima ora Nah, anggaplah itu adalah pengabdianmu kepada Allah atau bayar utangmu nang Gusti Allah. Jadi pemanaannya monggo masing-masing. Nah, pemanaan itu budaya. Gitu loh. Makanya di VK tidak dipersyaratkan sholat harus khusyuk. Yang yang ada adalah takbiratul ihram sampai tahiyat yang begitu. oke Jadi kalau manggil adalah 100% bikinan Allah, kalau muamalah bikinan manusia, tapi tetap berdasarkan bikinan Allah. Kalau muamalah menungso murni kayak sendiri, misalnya gini, kalau kita urut makhluknya, kalau malaikat 100% bikinan Allah dan semua perilakunya adalah perintah Allah, malaikat. Pohon, alam, itu 100% bikinan Allah dan perilakunya 100% di, di oleh Allah wis wae nek godhong ngono kuwi ya to cukule wit witan ngono kuwi ya itu semua ciptaan Allah dan tidak binatang alam malaikat tidak punya peluang dan tidak diberi kemungkinan oleh Allah untuk kreatif. Nek menungso dikei peluang untuk berinisiatif dan bernegosiasi. Bekalnya adalah akal dan hatimu. Gitu loh. Jelas ya? budaya itu apa? Ketika Anda menerapkan agama, itu budaya. Lalu agama tidak diterapkan dengan budaya, dia cara ngelakoni? Wong kue saya sembahyang kue kudu gawe masjid, gawe sajadah, gawe klosop Begitu kue gawe kelosok, kue budaya jenenge. Meskipun bernilai agama atau berasal usul dari agama. Mudah-mudahan jelas ya Mas ya. Jadi apakah budaya harus diagamakan Lu yang tidak bisa agama tidak bisa diterapkan kalau tidak ada budaya. Budaya ya jebol naik ke orang berdasarkan agama. Yang gitu. Itu kan yang pada karo apakah nasi harus diberaskan atau berasnya harus dinasikan? Nah ya orang kui asal usulnya sego kue sego ke jawa wong barat orang mudeng nih beras kalau nasi kalau pari nek wong barat ini siji rice Sugono gabah. Rais kok ya toh. Yang ngono toh. Nah, kowe kok ora bangga dadi wong Jawa piye wong Jawa wis jangkepe kaya ngono. Jangkep pol. Dan itu tidak ada peradaban dan kebudayaan lain yang sejangkep Jawa kok wong Jawa kok ditinggalkan. Termasuk Indonesia iki ya piye to kowe iki Indonesia kok dibilang bukan Jawa. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Palu, ya Tolaki, ya Kendari, ya semuanya. Lah orang noto lagi, orang no sasa, orang no daya, orang no tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Indonesia. Gaduh-gaduh itu cuma nama dari gabungan dari semua benda-benda itu. Bendanya jangan dihilangkan, jadi jangan bilang ini gaduh-gaduh bukan lontong. Wes lontongnya singkirke. Ini gaduh-gaduh bukan kubis, kubisnya singkirke. Ini gaduh-gaduh bukan kacang, kacangnya singkir singkirke. Ini gaduh-gaduh bukan lombok, lombok singkir. Akhirnya piringnya kosong. Ini gaduh-gaduh nih kan gitu yang dasmu kuwi gaduh-gaduh kaya sop ndas kae jalan taruhan to sop ndas ini kowe nang mantenan kae keri tekomu ya toh kue lak wis kentekan panganan mencari gari apa jenenge wadahe gedhe kae ming ana banyune iki nek ngene apa-apane terus kue takon nang tuan rumah iki pun telas telas sop ndas ndase Kok sok ndas piye ditelok dhewe ngene iki. Ah ketok ndas semua berarti sok ndas. Nggih, wong wong Jawa iki iso wae. Sembuaran ki ya ora ana jadi ini. Ikhlas tadi. Kalau engkau sudah bisa menikmati penderitaan, ya. Kalau semula kamu menyatakan itu penderitaan, tapi begitu kamu menerimanya dengan ikhlas dan bersabar kerjaanmu, kemudian kau menemukan Allah kenikmatan di dalam penderitaan itu mah itu yang disebut ikhlas dan sabar kan gitu kira-kira oke sama nomor lagu sih ya kesel ya kesel ya oke sak nomor lagu apa dangdut Hah? Ibu-ibu masa orang menyanyi harus nganggur seragam, ayo ibu maju. Mbak, mbak. Mbak, ayo mbak, maju mbak. Hah? Iya tadi bapak baru maju nyanyi. Ayo kalau mbak ayo iya, kalau mbak ayo. Ayo mbak. Ngajarnya mas Bambang. Ayo kayak kami nyong sewu, nyong Ayo mbak, mbak. Nih. Dan sudah dicatat. Oke Mas Islami, tolong berikutnya Bismillah kita sudah hampir setengah satu ini Udah lewat setengah satu apa ya Bismillah ya Saya selanjutnya mohon Simba Sri uh, mohon dipisahkan tentang umbu tadi. Uh, umbu itu ya untuk umum saya kira tidak begitu tahu. Itu saat, saat, saat itu orang yang saya akui sebagai guru saya tahun 70 sampai tahun 75. Intinya sederhana, dia orang yang sangat otentik, orang yang sangat asli, kulus tadi yang kata Pak Muzamil tadi. Artinya kalau Anda melihat umbu, itu Aku tahu tauhid iki ketok orang Cinta ketok orang Jadi yang kelihatan adalah kehadirannya. Allah tidak kelihatan tapi kehadiran kasih sayangnya ketok gitu ya. Jadi nek gue ngukur wong yo ya ojo didelok sing ketok tok kudu ditolak jerone sing ora ketok yang tidak kelihatan. Bisa tauhid umbu itu orang yang sangat bertauhid tapi tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa dia bertauhid. Tapi kalau melihat hidupnya dia sangat bertauhid. Sekarang saya tanya, ulama-ulama, tokoh-tokoh politik dari dari yang aktivis agama, itu menurut Anda mereka bertauhid enggak? Sekarang tokoh-tokoh agama yang menjadi politisi, yang menjadi pejabat, itu menurut Anda mereka itu menomorsatukan Allah apa tidak? Bertauhid itu apa? Menomorsatukan Allah lah gampangannya ini ya. Bukan percaya bahwa Allah itu satu, bukan hanya gitu, tapi hidupnya itu mempertimbangkan bahwa Allah itu yang utama. Jadi tidak berani melakukan hal-hal yang mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Itu namanya bertauhid. Nah, sekarang saya tanya, kebanyakan tokoh-tokoh agama yang terutama yang ikut berpolitik itu menurut Anda menomorsatukan Allah apa tidak? Anda menjawab tidak. Nah, kalau ngomong tentang umbu, saya ingin mengatakan yang saya temukan pada umbu adalah orang yang hidup yang sangat bertauhid, sehingga dia tidak kepencut sama dunia, sehingga dia tidak melakukan royoan, tidak tidak cari apa-apa yang kira-kira bertentangan dengan kehendak Allah. Kira-kira gitu. Berikutnya Mas Zoni. Selanjutnya, masalah eh, saran untuk tetangganya yang berkelahi agar bisa rukun. Uh, tadi sudah jawab mengenai kelengkapan tadi. Ya. ya. Jadi yang menungso orang yang sepertiga, orang yang bener kok neng ya afik, neng ya indah, gitu ya. Ojo ojo meng agomo tok ya budaya, karena budaya itu adalah wujuding agomo dalam kehidupan manusia karena manusia justru ditawari Allah untuk punya alat-alat melakukan budaya karena budaya itu merupakan aplikasi dan implementasi dari agama Meskipun nanti tetap ada bedanya agama sama budaya. Misalnya aurat itu agama, tapi kelambine itu budaya, ngerti lah. Cerita ya. Menghormati orang tua, birul waliden itu agama, tapi ngapurancang itu budaya. Itu perwujudan dari birul waliden secara Jawa. Kira-kira gitu. Saya kira saya kira sudah sangat jelas. Monggo Mas. Iya ke sepuluh tadi juga sudah masalah Islam Rahmatul alamin jadi. Ya, sudah insyaallah. Kemudian masalah uh, selanjutnya pertanyaan ke sebelas masalah pemimpin yang tidak ngasih uang. Tadi kan klaimnya bagaimana? Kalau jadi intinya biasanya kalau alim alim raga yang utama ada adalah tiga, tiga orang, dalam Zamil. Ada tiga orang itu yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Satu orang yang punya kelebihan air kemudian tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua orang yang memilih mengangkat satu pemimpin karena dia dikasih uang. Kalau tidak dikasih dia tidak akan memilihnya. Yang ketiga orang yang memilih orang yang lebih rendah kualitasnya padahal ada orang yang lebih lebih baik. Itu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Jadi pertanyaannya apa? prakteknya menunggu itu nah wis cepat atau kesimpulannya apa yang ditanyakan masih suami ya mas pertanyaannya nih pertanyaannya saya ini ya ojo ojo ngono lah iya lah iya ya ya ya milih orang yang harta orang yang tiga duit ya yeah. Mas makanya saya minta tolong untuk standby di depan toh ya Allah ya Allah. Yang ya. pilgub ibaratnya ya. Kita ibaratnya sebagai warga tidak setuju dengan program-programnya pas pada waktu pencoblosan kita tidak memilih itu dalam hukum bernegara dan ataupun menurut agama itu hukumnya orang seperti itu gimana? Anda tidak milih itu kan satu bentuk pilihan. Ya. Neng nek kowe mesake karo masak mesake karo TPS, mesake karo sing nyambut gawe niatke, ya kowe moro. Mlebu nang kotak kae. Lah ora sing ngerti tau gue nyambut mora lu lah iya makanya wong itu kan rahasia, toh kok repot orang rahasia wae bahwa kamu datang ke TPS itu kan karena kamu sopan sama orang mesaki kayak wis nyambut gawe setengah matinya tapi kok gue orang milik kan yo Ora penak ya wis kowe teko, perkara kuning jero ki nyoblos ora kan iki rahasia. Hanya Allah sama Anda yang tahu. Gitu loh. Kowe kan milih dia pertimbangan. Aku ora mangan orang duwe oplosan mergo ngene ngene ngene ngene. Aku ora mangan sing jero piring iki soalnya aku ora cetha iki iki sego tenan kok kapur barus. Terus ora kok pangan, mosok kok disalahke Gusti Allah. Mosok ora ngerti ngono wae. Ngono takon. Wis ya. Iya, Mas. Nah, kulo nganu cak, pulau bedet atone buatan pulau coblos. Ah. Sekali-sekali ngaku sih dhuwur-dhuwuran atau Pak. Cak, biasanya kan kene sih terus ngoten. Ah. Terus gue mau pertanyaannya apa? Pertanyaannya niku mm, saya ini niku ditompo apa mboten atone dicoblos Ini mboten. harus takon aku jadi ora aku ora iso jawab angka delapan tanpa saya mengurut dari angka satu. Iki nek tak jawab kowe aku ya mesake mulane aku ora ngomong ngene iki. Iki negara iki salah sak sak ora mung 8 niki siji loro niki wis salah. Dadi nek ning nyoblos ora nyoblos nyoblos golput putih dosa ora salah ora itu memang nomor walu songo kita harus tahu seangka satu duanya nah ini negara harus dibenahi sejak dasarnya ibarat mobil turun mesin sampai sasisnya ini nek kita omongke mesake. Suatu hari akan ada revolusi konstitusi. Gue saking ngerti ra bedane negara karo pemerintah. Dereng, dereng. Nah, ya oke, lah kowe ora ngerti kuwi ya. Rakyat baru ngerti, pemerintah ya orang ngerti arti apa ke, orang ngerti. Muka-muka tiap Singapura Gusti Allah wong mudeng. Aku saiki takon, sing nyelenggarake pilgub ini sopoh. Pemerintah. Pemerintah. Ya. Loh, terus gubernur itu pemerintah apa itu? Pemerintah. Loh. Ini loh, Dik. Bapak karo ibu duwe anak. Ya. Pilgub kuwi gubernur kuwi anak KPU tau kemudian. KPU kuwi bapak e ibu apa eh, bapak ibune apa anaknya? Gue mau ngomong ngomong sing nyenggarakan pilgub pemerintah ngerti lah, nek anak itu mesti anaknya bapak itu, anak ibunya itu. Nah, KPU sama gubernur itu yang ibu yang mana, yang anak yang mana? KPU. Eh? Gubernur. Gubernur. Si sing, sing anaknya sing di. Sing anaknya kuwi KPU-ne apa gubernure? Gubernur. Kuwi anaknya. Lo jarimu mau sing sing gawe pilgub pil ki pemerintah monggo pemerintah iki gubernur iki pemerintah kowe ngerti ra kowe ngerti ra iki Ini liburan di anak ini, ini kebunan di gudele. Kulo bingung kok anak ngomong masalah negara. Bingung mumet kulo. saya ya Bapak-Bapak dari Koramil dan bapak Bapak dari Polsek, saya ingin mengatakan di Indonesia ini pancen ora cetok. KPU itu institusi pemerintah secara resmi. Itu lembaganya pemerintah. Mongko sing gawe pemerintah DE. Sing dikompore sing dipancine. Sing dibapake sing dianake ora cetok. Lah nek ora cetok mesti ora dadi apa-apa mesti rusake. Eh. Ngerti ora? Aku jadi coba kita udah tak tak ambak ke sini. Ini, kue ngerti ASN? Kan, wah jangan kamu dengar apa ASN itu aparat sipil negara, yes. Ngerti bupati? Terus yang kantor bupati kan ASN aparat sipil itu dia jenis PNS pegawai negara eh, pegawai sipil negara negara Bupati duwe hak ditaati ASN apa ora? Punya. Gadah. Kok gadah? Ayo or nek canome kaya ngene iki wis saya modar negara. Aku takon, nek bupati ASN apa dudu? Bukan. Kalau bupati itu harus ASN atau bukan? Bahkan kalau ASN nggak boleh mencalonkan diri tuh. Nah, jadi bupati itu aparat sipil negara atau bukan? Jadi bu, kalau dia bukan, dia atasannya ASN atau bukan? Atasan. Heh? Loh, kok atasan dia? Ya, bupati itu pegawai outsourcing disewa lima tahun, coba ya. Nah ASN seumur hidup sampai pensiun bahkan dapat gaji pensiun, betul nggak? Yes, ini wae, tak alon-alon. Nek kowe iki aparat sipil negara kowe tak ate nang sapa? Negara. Ede. Ayo kowe senang. Ayo, bisa. Ya, negara. Apa ada apanya dari negara yang ditaati oleh ASN? Apanya? Aturan. Aturannya, undang undang Jadi ASN taat kepada undang-undang negara. Kalau bupati, ASN bukan makan buta. Nah, terus dia taat kepada siapa? Undang-undang undang-undang peraturan. Ah, peraturan siapa? Peraturan yang sudah dibuat. Dibuat oleh siapa? Negara. Negara. Nah ini loh contoh bahwa kita itu sampai hari ini belum ngerti bedanya negara dengan pemerintah. Ini KPU itu ini, aku takut nangkep KPU itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Nah, loh, lembaga pemerintah kok nggawe pemerintah? Kita lucu lagi. Anak kok kita, Pak E? Itu loh, mereka logika bernegara kita ini belum belum jadi. Bahkan pada pemerintah sendiri begitu. Orang ngerti beda negara dengan pemerintah a trias politika. Itu pemerintah trias politika itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu pemerintah. Nah di luar pemerintah ada negara misalnya urusan KTP. KTP itu kan tanda keluarga negaraan, betul nggak? Berarti urusannya siapa? Negara, bukan pemerintah. Pemerintah itu dikongkong ngurusi listrik, sing bagian dikongkong ngurusi banyu, kon tuku rokok, kon goleke kon nyupir, kon golek uyah, mung lho Dik kuwi pemerintah. Nek negara TNI ini aparat negara apa pemerintah? Ayo, ayo sinau. Aparat negara. Negara. Siapa yang paling atas dari TNI? Rakyat. Pokoknya suatu hari deh tak jaluk wis nyinau niki ya, anak-anak ya iki rasa tau, oke Tak jaluk anak-anakku sinau nih negara karena pemerintah. misalnya ini kue anakmu lahir. Anakmu lahir. kue lapor nang kantor apa? Kantor ini kowe kudu daftar sebagai warga, warga negara opo kowe lahir projek itu berarti wis warga negara menurut undang-undang bayimu kuwi wis warga negara opo daftar se lagi warga negara nah <laughs> jadi kowe yang ngerti undang-undang begitu kowe lahir kowe wis warga negara kita kowe gitu Begitu kue lahir, kue harus warga negara. Kewajibannya negara memberi tanda bahwa kamu warga negara berupa KTP. Saya tiga kon gay KTP pemerintah. Kue mengwong kompon komponan gitu lah. Lah kok kira rakyatnya yang butuh jalur KTP, yang butuh KTP Kue apa pemerintah? Pemerintah. Pemerintah. Lah kok kue yang butuh jalur? Ya, saya, saya aku jangan ngomong kalau nggak itu nggak jadi. Iki bener ora? Salah. Jadi kudune kowe diteri KTP apa kowe sing njaluk KTP? Kudune diteri KTP iki nek kowe ngerti hakikat bernegara dan oke banget di masalah itu. Oke banget, tapi kita nggak ngerti itu semua mulai kowe dihapusi terus. Kowe main ditukur 20000 kok terima. Akhirnya, akhirnya kalau ini kita terus rakyatnya, ya wis kowe mesti dihapus sini. Mulanya Mulane ini anak-anak muda saya minta sekeliling Indonesia untuk ayo disinaoni. Aku orang ngomong kue berontak orang neng sok-sok kue gaya negara sing apik, sing temoto tenan, sing ngerti bedane pemerintah karo negara. Kue ngerti ya? Ini ya. Kalian dari Inggris itu negara apa kerajaan? Berarti yang paling tinggi siapa? raja terus perdana menteri itu siapa nah gue ingin saya ya kepala negaranya raja kepala pemerintahnya perdana menteri pahit yang menunggu ya yang buruk kepala negara Gajah mata perdana menteri kepala pemerintahan kepala pemerintahan ini tidak boleh berinisiatif apa-apa menjadi kongkong jadi presiden pemerintahan itu hanya disuruh oleh kepala negara Sing gawe keputusan macam-macam negara, pemerintah tinggal melaksanakan. Jadi tidak ada kok bantuan presiden. Loh, wong kowe iki tidak digaji kok yang duit duit gue bantu rakyat. Duitnya sopo Tidak ada bantuan untuk ratu, duitnya rakyat dewe kok. Iya lah. jadi pemerintah iso urip orang-orang rakyat. Kuwi dhuwitmu dewe kok kowe tiara diarani ini bantuan untuk beras rakyat miskin bantuan dasmu kuwi wewekmu dhewe. Ngono iya, ya. Oke, mulai janji yang sinau. Bedanya negara dan pemerintah. Kue browsing, negara bukanlah pemerintah atau pemerintah bukanlah negara. Gono bukunya, teman kita namanya Pak Pipit ruhia Baca buku itu, browsing nanti ya. Negara pemerintah bukanlah negara atau bu, negara bukanlah pemerintah. Betul. Kepala keluarga ning omahku kepala keluarga karo kepala rumah tangga beda. Ya lah. Duit gajine nang bapak apa nang ibu? Ibu. Eh? Iki piye lho saiki? Kowe ngantor. Duwite nang kowe apa nang ibumu? Nang bojomu? Saka kantor kuwi lho. Eh? Wis kuwi di bojo. Kowe nyambut gawe kantor, gaji dari kantor nang bojomu apa nang kowe? Eh? eh? Neng, jenengan apa? Karena Anda kepala keluarga. Payu deh. Ya apa Karena Anda kepala keluarga. Orang apa ya? Ini pembelajaran dan susuk kenangan napi Indonesia ini ya. Mas tak terus ke mas. Tapi saya ngurusi pawon sopo. Ibu, saya ngurusi bayar sekolah anak. Saya ngurusi urusan rumah tangga. Berarti ibu atau emak adalah kepala rumah tangga. Beda nggak kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Saya nyambut gaya siapa? Kepala keluarga dari uang kepala keluarga sebagian dikasih ke kepala rumah tangga diamalkan untuk ngurusi listrik, banyu, sapi turute. Ngerti bedanya ya kepala keluarga ke rumah tangga. Kepala keluarga ku jenenge negara, nek kepala rumah tangga ku jenenge pemerintah. Nah di Indonesia ora cetha sisteme. Kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. Aku saiki takon. Aku saiki takon karo ya. KPK itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Ayo mas, ragu-ragu loh. Ayo mas, KPK itu negara, oke. Negara, oke. Nek presiden sekarang ini kepala negara apa kepala pemerintahan? Nah, gue dua-duanya gue, bapak karo ibu berarti wandu gue. Bapak karo ibu jadi si So, jurus Jero saiki saya ngelantik ketua KPK siapa Mas? Sing ngerti ketua KPK. Terus sing ngawasi presiden korupsi pora sapa? Loh, wani kok KPK? Wong jadi dilantik kok. Angin ah, ini jenenge negara peko. Ayo dirubah kapan-kapan ya. Neng sinause, sinause tahu persis dulu baru merubah. Merubahnya pun harus pelan-pelan bertahap. Ojo revolusi, ojo radikal til hikmah wal mohidotil asana Aku ki murui masa depan. Aku nah aku nanti kepentingan apa-apa. Dan saya ngomong gini tidak tidak hanya kepada Anda, kepada siapapun saya ngomong ini iki. Gitu loh. Pancen sing bener menukui Jadi misalnya kita akan dari Belgia, sing ingin menang musuh Jepang, itu pernah tidak punya pemerintahan hampir 6 bulan. Tapi semua tetap jalan. Karena negaranya tetap ada, pemerintah rano rapopo. KTP tetap jalan, santunan anak yatim tetap jalan, e, apa jenisnya, subsidi sosial tetap jalan, lalu lintas tetap jalan karena polisi itu aparat negara bukan aparat pemerintah. Meskipun tidak ada pemerintah, polisi tetap mengamankan, betul nggak? Tentara juga begitu, tentara negara Republik Indonesia bukan tentara pemerintah. Jadi atasannya Pak Dan Ramil dan Pangat itu bukan Presiden Jokowi. Ayo lo Pak Polisi. Neng mergo kue pekok. Kue diatur sing sudune ora nang Lagi Lagi iki rupa wes kue kowe takono kue kue mesti hati abusi kue. Itu ya. Besok-besok kita rubah semua itu. Kalau kita tidak bisa merubah Allah yang akan merubah. Allah tidak tega kepada rakyat Indonesia dihapusi terus menerus. Ya, aku orang lawan pemerintah lagi aku ngepake di sini loh tempatmu gitu ya kuplo ki nang sirah aja kuplo neng sikil sepatu kini yang sikil aja sepatu neng jadi aku aku berontak kok nang nang sepatu Orang kan aku main nyalake sing di tempat yang tepat gitu ya. Jelas ya Mas ya. Neng nek jenengan ora sinau aku ya ora Ayo sinau mulai saiki. Orang yang sinau negara, tapi juga sinau bisnis, sinau tertib, tekun, legal, kreatif, ya, semua sinau. Itu ya. Kalau desa lain lagi strukturnya. Desa ini jangan sampai banget mungkin itu wis duwe desa mawa cara negara mawa. Nah, desane saja dirusak sejak zaman Pak Harto. Akhirnya desa negarane ratau kotor, Desa ini saiki harus mulai orang mawa cara maka Pak Kasun, Pak Lurah, Pak siapapun pertahankan desa dengan mawa coronya itu karena negara akan mowo toto kalau desanya mowo coro. Maka negara harus belajar kepada desa. Tua mana desa-desa di Indonesia dengan negara Indonesia? Tuan Diki Sunda Luhur karo Republik Indonesia. Nah iya, iki ono gudel merayap karo kebunin. Indonesia kok main anak buncit Sebelum Indonesia sudah ada Bung Karno lahir sebelum ada Indonesia, betul enggak? Ada Indonesia setelah Bung Karno umur 45. Pas umur petang puluh papat isi dulu ono Indonesia. Jadi Indonesia mohon Anda pasar sidik lah. Aja sombong-sombong Indonesia ini. Kau butuh sinau karo wong Jawa, sinau karo wong Sunda, sinau karo wong Tolaki, sinau karo wong Sasak, sinau karo wong Dayak, sinau karo wong Bugis, Mandar dan lain sebagainya. Ojo njur kue merasa atasannya Jawa. Gitu. Nek Indonesia ini, nek bahasa nek Jawa ku wis kep, sak jangkep-jangkepe. Mestinya Indonesia itu belajar kepada Jawa, jangan belajar kepada Belanda, Inggris, dan Amerika. Meskipun mereka tetap boleh kamu baca untuk belajar, tapi guru besarmu adalah Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Itu guru besarmu. Begitulah seharusnya Indonesia. ya. Pak, ya, Pak Kasun yang di depan ini kan nanti setelah acara disediakan daharan nek gue kowe badokan. tapi Jawa ya ta Pak ya. Jawa ta Pak ya. Nek gue sih panganan burine burine cekekan jeglakan ngono ya, Ada tingkat yang bermacam-macam. Ah gue kowe kon aku cak monggo nyekek, tak tonyo ora gue, ya. Ya lah. Nah, Jawa mau coro, desa wis mau coro kok orang gelem sinau Indonesia nih. Saya merindukan Indonesia yang belajar kepada mbah-mbahnya, belajar kepada bapaknya, belajar kepada buyutnya, belajar kepada semua masa silamnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Mas suami. Iya, mohon solusi bisa cinta budaya sendiri. Eh? Oh, cinta kepada budaya sendiri. Ya. Oh, suara popo akhirnya bali meneng. Saiki gue Korea Korea wis ora apa-apa sak karepmu lak bosen dhewe suwe-suwe. akhirnya mesti balik Jawa. Wis tenang bayar sama masalah. Wis tau cai SMA nek isih SMA kowe nggaya nganggo motor ini model rambutnya model. gue bar SMA ra kuliah kudu nyambut gawe gelem-gelem kali meneh ya. Iya lah ya tahu ya ngono meneh ya tahu ngepit meneh ya ora apa terus toh tenang oh, manusia itu berkembang manusia itu berubah manusia itu akan mencari yang paling sejati dan gejala-gejala yang sesaat itu tidak usah kamu perhatikan Orang apa-apa kuria ya ben orang apa-apa kono lak suwe ya apa ya iso urip terus ya iso meneng-meneng kok Korea itu ya orang iso kuwi ming jenenge mode. Mode itu apa ya? Tren. Tren itu cuma sesaat. Rapopo. Rapopo sejelek itu rapopo. Rasa cemas. Mesti Bali Jawa wayang ora mati, ora iso mati. Saiki misalnya jalan, oh, saya oke jalan kok saiki. Kalau melihat perkembangan zaman seharusnya tidak ada jalan lagi, tapi tetap saya oke jalan. Neng Jawa orang ana sekolah pedalangan Habirando misalnya neng Karaton di Jawa Sarana. Neng tiba-tiba di Jakarta di tempat sekuler yang sudah tidak Jawa muncul jalan cilik. Bahkan di Amerika ada jalan. Tenang wae gue. Wong nek sudah diakek ya ora iso godok, Tidak cair. Nah Jawa itu wis ake, wis mutiara, wis diamond, wis permata, rasa apa pakai? Iso kelelep, iso terkubur tapi dia akan muncul lagi, jangan khawatir. Dan seluruh dunia akan belajar kepada Jawa. Kekuatan, tenang ya. Apa mana Jawa rabi kalau Islam wis ditumbuh ketemu tutup beres kuwi. Jawa karo Islam pas cocok banget. Mulanya rano nabi ning kene Jawa wis cukup terus jadi wong apik kabeh. Kan gitu kan. Sing butuh nabi ini sing yang pekok-pekok lah iso-iso lah ya. Sing ora sopan rara pokoknya dikeki nabi anak orang Jawa ini lah ngu nabi wis apike kaya ngono, wis sifatnya Jawa ya to, wis njawani wis loman ora digang adigung adikuno Ora dolim sapi turutin mulanya nek karo Jawa wis lo kue melayu sekolah Jawa yang apa akhirnya kue ya bali menerung Aku kalau kayak kanjeng keliling Malaysia, diantar oleh eh, pegawai-pegawai tinggi dari Kementerian Kebudayaan Malaysia. Karena kan harus komunikasi dengan bahasa Melayu, eh saudara-saudara, ini ada dari Yogyakarta, mana kata? Ya, terus dia sendiri pengantar terus bariku aku lagi kalau dia kanjeng pentas terus karena kita pentasnya terus menerus setiap hari terus akhirnya senyantar kita MC-nya itu kesel terus nangguri karena aku terus saya ngomong asu kesel tenan aja gue itu mau di aku lo karang nganyar kok aslinya ah, oh jebule wong jowo atau wah bahasa Melayu kaya yo iya. yo jebul asu sama padha wae ya tenang wae wong Jawa ki udah aku Mahathir itu ya, wong Jawa Tengah, Mbah Wong Jawa Tengah. Oh, isu tau tenang baik Malaysia balelo nang ben Oh no apa nih? Apa reok dicuri oleh Malaysia yo ya raiso Malaysia dicuri reok. Pokoknya anggur no reok mesti wong pono, tuh serah mungkin. Ambok neng Norwegia neng Swedia neng ana reok mesti wong Kau Sebab liane guru ya ora kuat. Kuwi ya ora wong edan ngono barang kono gedene dikene Aku wong kono rogo kuwi. Malaysia arep ngopo wae tetep wong kono rogo yang di Korea kan ada Korea tuh, Ya mesti cah kono rogo. Mesti cah kono rogo tadi tenang bae. Reok Ponorogo cabang Malaysia minggu ini kita ini tetap Reok kono. orang saya khawatir ke masa depan kita karena kita unggul di dunia kita akan ngayomi seluruh dunia Yo, waktu sudah mendesak. Masih ada Mas Bani? Masih satu lagi. Kenapa satu lagi. ada uh, keanekaragaman di dunia lagi? Masa? sekarang mau piye? Terus kadung ya. Ya pelajarilah pelajarilah antropologi. Yo ya, ini lho ya menungso ngelumpuk bahasa itu kan diciptakan oleh manusia ngelumpuk akhirnya nggak kode-kode satu sama lain suwe-suwe disepakati ada kata disepakati ada kata nah wong sing ngelumpuk di daerah pesisir itu hasilnya kesepakatan katanya beda dengan yang di pedalaman yang di gunung beda dengan yang di daratan Ya, yang di daerah dingin beda hasilnya bahasanya dengan yang di daerah tropis atau subtropis. Jadi memang tidak mungkin itu sunatullah menurut saya keragaman itu. Tidak mungkin. Lah Nabi Adam dhewe nggak bahasa suka sopo. Nabi Adam ya urung tahu orang lo pengajian zaman Nabi Adam. Nabi Adam sih ngomong sepotong-sepotong karo bujuni dan hanya berbekal kata-kata yang diajarkan oleh Allah langsung ya. Itu pun begitu anaknya pindah rono ya gue baru kan jadi sekian puluh jadi sekian ratus sekian ribu sekian juta gue karena bermacam-macam alam yang didiami pasti muncul kode-kode atau kata-katanya berbeda-beda orang mungkin jadi satu orang mungkin meh meh meh podo misalnya ardun bumi gue bahasa bahasa bahasa Jawanya ardi Ardi, gue dulu ono kamus bahasa Jawa. Ardi itu artinya bumi, podo kalau bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris earth, podo arti juga toh. Cuman beda dialeknya, beda. Nek Meduro kan tidak ada selawat, tidak ada di Meduro. Ada selawat. Di kan gitu. Rumah kene percaya. Selawat. Ya beda. Madura sama Jawa ya beda karena dia di Madura tiap hari panasnya kayak gitu, keringnya kayak gitu, munculnya di mulutnya beda-beda. Tidak mungkin sama. Jadi itulah kekayaan Allah menurut saya. Jadi jauh tidak usah apa Saya saiki dipersatukan apa piye. Begitu ya anak-anak kok pikir sing orang iya. eh? Ya, ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya. ya. Jadi itu memang sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala Ya, surat Ar-Rum ayat 22 meminta min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Ini gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum dan berbeda-bedanya bahasa kalian. Gitu ya. Itu sudah tegaskan. Inna fi dzalika la lil alimin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Gitu ya. Tur sak bahasa iki ora penak kok. Terus ada riwayat juga. Ya. Ada riwayat jadi bahwa perbedaan bahasa itu memang sejak Nabi Adam. Ya. Jadi Nabi Adam itu tahu nggak anaknya Nabi Adam berapa? Menurut sebuah tafsir anaknya Nabi Adam itu 120. Ya. Dan Nabi Adam berbicara kepada anaknya masing-masing dan bahasa yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kepada anaknya ini bahasanya ini, kepada anaknya ini, itu ada dalam tafsir. Gitu ya. Jadi sejak Nabi Adam itu menyebarlah mereka ke seluruh dunia. Begitu. Terima kasih. Saya iku pomon ke siji, aku usul nang kowe arep nganggo bahasa ndi? Oke, nganggo bahasa Jawa Tengah misalnya ya. Oke. Trump ketemu Raja Arab. Asuwe. Iki kabare Trump menunggu ya. Aku iya iki ya. Iya. tapi aku seneng di berimajinasi nih nyelengi. Seneng aku. Seneng. <laughs> seneng banget. Nek mau kaji. Nek Jogja ketemu Turki, sampai mede, sampai mede. Nyelengi. Diancok kok. Aku seneng ya pertanyaan. Aku seneng. Kowe iki ra ndek penggawean kok mikir sama orang. <laughs> Siapa dipikir kok sing orang? ora Ya Allah, Alhamdulillah, Alamin. Oke. Ya teman-teman sekalian, Alhamdulillah ya. Pak Muzamil satu terakhir. Apa kata Rasulullah mengenai majelis ilmu? Bahwa kita mencari ilmu sesaat itu fadilahnya Ya, lebih baik daripada ibadah satu tahun. Oke. Ayat aneh anu, hadis aslinya Pak bunyinya. Atafakur sa'atan khairun min ibadah di sanatin atafakur Ya, tafakur berpikir bersama. Jadi berpikir bersama sesama. Sesama. Kui podo karo lebih baik daripada ibadah satu tahun. Satu Mongko iki mau kit mulai jam wolu nganti jam siji berarti berapa saat? <laughs> Kira-kira. Eh? Banyak saat. Bersaat-saat. Ono rongatus saat lagi. Ono tau Berarti sengkok kok lakoni pengiki bareng-bareng karo aku iki lebih tinggi fadilahnya dibanding ibadah 200 tahun. Wis sesuk ora salat. Ora poso. Lu kok ora poso? Ah wis pengajian saat. aku nih. Kalau anda tidak bisa berkelakar, anda tidak indah hidupmu. Anda sekali-sekali berkelakar, anda ya. Orang juru ojek juru kok lakoni tenanan, orang kuwi berkelakar. Ya. Allah mengampuni dosa seorang pelacur karena dia dalam keadaan haus, dia ambil air dengan sepatunya dari sumur di padang pasir, tiba-tiba ada anjing datang dalam keadaan haus, dia ngalah dan dia kasih ke anjing itu airnya dan dia sendiri tidak minum. Allah mengampuni dosanya dan masukkan ke surga. Jadi ku ingetin saya teori ini melbu suarga. Jadi olode. Akhirnya ada pekok semua gue. Mulanya gue berpikir ya, ya ojo gampang percaya, ojo gampang kapusan, ojo gampang dikandani ngomong ini kudu kok pikir. Gue akal sehat ojo njur gara-gara iki ben mlebu swarga dadi lonte itu golek padang pasir terus koncone kon nggo wasu <laughs> ya, ya Allah, ya Allah, berkailah anak-anakku semua. Amin. Mereka semua bergembira bahagia karena cinta mereka kepadamu ya Allah. Aku dan mereka hanya saling pantul memantulkan cahaya Allah di antara kami. Engkaulah yang memiliki segalanya, engkaulah yang memancarkan cahaya yang sejati. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Terima kasih atas rembulanmu. Dan terima kasih atas pesawat malam-malam yang mengincar Ya Bismillahirrahmanirrahim. Yuk saiki jumeneng sedaya. Berdiri semuanya.